Terakhir tentang tanda-tanda nasab yang sudah dibahas Alhamdulillah empat tanda di antara lima tanda nasab yakni fathah dan alif kasrah dan ya. Adapun nanti tanda yang kelima, insya Allah pada beberapa halaman sesudah ini, insya Allah sesudah membahas tentang asilah Sekarang kita lanjutkan As'ilatun Beberapa pertanyaan Terkait dengan tanda-tanda nasab yang sudah dibahas sebelumnya yakni fathah, alif, kasroh dan ya. Kam alamatan lin nasbi berapa tanda pada nasab khamsu alamatin ada lima tanda wahia yakni al fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hasun nuni lima tanda nasab yakni fathah, <coughs> alif, kasrah, ya dan hatfun nun, membuang huruf nun. Al-muallifu tanna bil alifi ba'dal fathati. Muallif yakni Ibnu Ajurum rahimahullah menjadikan yang kedua itu dengan alif. Ba'dal fathati sudah fathah. Jadi tanda yang pertama fathah sebagai tanda yang asli, Kemudian yang kedua adalah alif. Fama huwa sababu, maka apa itu sebabnya? Ya, kenapa alif menjadikan alif itu yang kedua? Sebabnya apa? Li'an al-fathata ida ushbi'at syarat alifan. Ya, karena fathah itu jika disempurnakan, disesuaikan, maka dia akan menjadi alif. Ya, dia menjadi alif. Ini. Berikutnya, Ya, sehingga tadi ya karena fathah itu ketika disempurnakan menjadi alif ya, dengan alif maka alif menjadi tanda yang kedua sesudah fathah jadi diurutkan dari yang terdekat dari yang asli berikutnya kaifa na'rifu qaulal qaili bagaimana kita mengikrab ucapan seseorang akramtu talabata awit tolabati awit tolabatu jadi bagaimana? Mana yang lebih benar? Akramtu at data, ataukah at data, ataukah at-talabata at-talabatu? Ya, as yang benar at-talabata ya, dengan fathah. Limada nasabnaha bil fathati? Kenapa kita menasabkannya dengan fathah? Ya, li'annaha jam'u takfirin karena dia at-talabah at itu adalah jamak taksir. Ya, itu bentuk jamak taksir. Jadi bukan muannas. Walaupun ada tak taknis atau tak marbutoh di akhir isim ini, as-salabatu, as-salabata, itu bukan muannas mufrad, tapi dia bentuk jamak taksir. Ya. di a'lamaka annahu jam'u taksirin apa yang menunjukkanmu ya, apa yang memberitahukanmu bahwasanya dia itu jamak taksir ya, atau labata itu adalah jamak taksir ya dalilnya apa petunjuknya apa ya. mengetahuinya dari mana yakni taghayyara halu mufradihi berubah keadaan mufradnya jadi tahunya bahwasanya itu jamak taksir adalah dia mengalami perubahan dari bentuk mufradnya dari keadaan mufradnya. Wa ma mufraduha dan apa mufradnya? At-talibu. Nah, jadi bentuk mufradnya adalah at-talibu. Kemudian jamaknya menjadi at-talabatu. Kan berubah. Ada alif pada mufrad ya, at-talibu. Pada jamaknya alifnya tidak ada. Kemudian lamnya pada mufrad lamnya di kasrah atau libu pada jamak lamnya di fathah tolabatu at tolabatu pada mufrad tidak ada tidak ada tak taknis tidak ada tak marbutah pada jamak ada tak marbutahnya berarti apa keadaannya itu berubah sehingga yang demikian disebut jamak taksir dan ini untuk muzakkar ya mufradnya tolibu muzakkar atau mu'anas mudakar ya. Berarti as batu itu mudakar, jamak untuk mudakar. Jadi adanya tak taknis atau tak merubah di akhir ism ya, itu tidak mesti untuk muannas. Ya, kebanyakan memang untuk muannas. Ya, mayoritas kebanyakan untuk muannas tetapi tidak mutlak ya. Artinya ada sebagian yang itu ternyata bahkan ini untuk jamak yang mudakar. Hmm. Jadi at baca para siswa laki-laki itu. Akrom tu at baca saya memuliakan siswa-siswa laki-laki itu. Berikutnya, kaifa naqulu fi hadhihi al-ibarati bagaimana kita katakan dalam ungkapan ini, dalam kalimat ini, dalam ibarah ini, qama abuka abaka ya, jadi qama abuka ataukah abaka yang benar qama abuka ya. limadha kenapa Di annahu fa'ilan marfu'an bil wawi karena dia itu adalah fa'il abu dalam kalimat ini adalah fa'il sehingga dia marfu' dan tanda rofaknya dengan wawu ya a'rif ya erapkan dalam kelanjutannya qama abuka Qama fi'lun maudin. Qama itu adalah fi'il maudi. Ya. Mabniyun 'alal fathi. Dia mabni dengan fathah. Qama huruf akhirnya selalu di fathah. Mabni dengan fathah, tetap dengan fathah tersebut. Ini fi'il maudi. Kemudian abu ya, dalam kalimat ini fa'ilun marfu'un. Dia fa'il maka marfu'. Ya, wa alamatu raf'ihi al wawu ya, tanda rafaknya itu dengan wawu niyabatan anil bommati sebagai ganti dari dhammah li'annahu minal asma'il khamsati ya, karena dia termasuk asma'ul khamsah ya, isim-isim yang lima ya, tanda rofaknya dengan wawu menggantikan bommah berikutnya hal aku lu qama abu zaidin apakah aku mengatakan qama abu zaidin au ataukah qama Aba Zaidin ya. Kalimat yang mana? Yang pertama atau yang kedua? As-sahihu yang benar qama Abu Zaidin. Ya, dengan Wau Abu Zaidin. Lima ada Kenapa? Ya. Wa ya. syartu i'rabiha bil wawi raf'an dan apa syarat mengikrabkannya dengan wawu ketika rofa ya apa yang menjadi syarat eh, mengikrabkan dengan wawu ketika rofa ya, abu ya, apa syaratnya antakuna mufradatan ya, dia keadaannya mufrad mukabbaratan mukabbara bukan tafsir mudhafatan idhafah hmm. wal ana hiya mudhafatun dan saat ini dia itu mudhaf sawaun sama saja ubifat ila dhamirin au lismil zahiri sama saja apakah dia diidofahkan pada bomir atau pada isim zahir jadi pada asma'ul khamsah syarat yang mudah itu baik diidofahkan pada bomir maupun diidofahkan pada isim zahir itu sama artinya memenuhi syarat Bahkan di sana syarat yang keempat apa? Idofahnya itu tidak pada yak mutakalim. yak mutakalim kan termasuk bomir. Jadi asalkan bukan pada yak mutakalim maka memenuhi syarat baik pada bomir-bomir yang lain maupun pada isem zahir yang selain bomir. Baik. Berikutnya. Hal hal takulu apakah engkau mengatakan qama zaidani au ataukah engkau mengatakan qama zaidaini az-zaidani ataukah az-zaidaini sahih al-ibarata benarkan ibaratnya, benarkan ungkapan atau kalimatnya qama az-zaidani yang benar qama az-zaidani ya, fanarfa'u bil alifi maka kita merofakkannya dengan alif. Sehingga dibaca az-zaidani dengan alif. Itu marfoknya. Li'annahu musannan. <clears throat> Karena dia itu musanna. Wal musanna yurfa'u bil alifi. Dan isim musanna itu dirofakkan dengan alif. Ini yang benar. Aqama az-zaidani. Berikutnya. Kaifa naqulu? Bagaimana kita katakan Ar-rijalu yakumu au Yakumuna, Ar-rijalu yakumu ataukah Yakumuna? Mana yang benar? Yakumuna Ya, dengan adanya nun. Lianna Yakumuna, minal af'alil khamsati. Karena fi'il atau kalimat ini Yakumuna termasuk fi'il-fi'il yang lima ya, termasuk af'alil khamsah walam yadkhul 'alaiha nasibun wala jazimun dan tidak masuk padanya sesuatu yang menafakkan maupun sesuatu yang menjazimkan ya fa turfa'u bi subutin nuni sehingga dia dirofakkan dengan subutun nun ya, dirofakkan dengan tetapnya nun dengan adanya nun sehingga yang benar ar-rijalu yaqumuna ya berikutnya Qamatil muslimati au qamatil muslimatu. Mana yang benar? Al muslimati ataukah al muslimatu? Bi mati dengan bomah Yang kedua ya. Qamatil muslimatu dengan bomah ini yang benar. Dimana? Kenapa? Di annaha jam'u mu'annatsin salimun karena itu adalah jamak mu'annats salim. Wa jam'ul mu'annatsis salimu yurfa'u bi dhammati jamak muannas salim itu dirofakkan dengan dhammah. Lalu qala qailun kalau seandainya seseorang mengatakan ja'atil muslimati dengan kasrah. Qulna hadza khata'un. Kita katakan ini keliru, ini salah. Ya. Qamatil contoh yang berikutnya, qamatil muslimati. Qulna hadza khata'un. Ya, kita katakan ini salah, ini keliru jadi marfuknya dengan boma. yang benar qamatil muslimatu ja'atil muslimatu dan seterusnya a'rib i'rabkan qamatil muslimatu qamat qama fi'lun ma'udin. qama itu fi'il ma'udin. jadi fi'ilnya hanya pada qama ya. tak tidak termasuk pada fi'il tak apa dijelaskan sesudahnya Wa ta'u ta'u ta'nifi. Ta'nya adalah tak ta'nif. Tak yang menunjukkan untuk mu'annas. Qamat. Karena fa'ilnya mu'annas ya. Al-muslimatu mu'annas. Berikutnya al-muslimatu tadi i'rab dari al-muslimatu fa'ilun marfu'un. Dalam kalimat tersebut al-muslimatu itu fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih tanda rafa'nya dengan dhammah zahirah dhammah yang tampak pada huruf akhir ini al muslimatu ini ini i'rab dari contoh kalimat tadi qamatul muslimatu jadi cara mengirab seperti ini sebutkan kedudukannya kemudian keadaan i'rabnya sesuai dengan kedudukan tadi kemudian tanda i'rabnya yang berikutnya. Ma taqulu fi kila wa kilta? Apa yang kau katakan pada kila dan kilta? Mulhaqun bil musanna. Itu adalah mulhaq dengan musanna. Mulhaq pada musanna. Ma syartu ilhaqiha bil musanna? Apa syarat ilhaqnya kila dan kilta itu pada musanna? Eh sila dan kilta dikatakan mulhak mada musanna syaratnya apa antakuna mudhafatan ila domiri yakni kalau sila dan kilta itu diidhafahkan pada domir bagaimana dibahas kemarin ya kalau sila dan kilta ibawahnya pada domir itu mulhak dengan musanna tapi kalau selain domir diidhafahkan pada isim zahir menjadi apa mufrad ya. Contoh penggunaan kilta. Ya. Ja'atil mar'atani huma Datang dua perempuan itu, kedua-duanya. Ja'at. Ja'a fi'lun maudin. Ja'a ini fi'il maudhi. Mabniyun 'alal fathi. Mabni dengan fathah. Keadaannya tetap dengan fathah. Wa ta'u ta'u ta'nisi taknya adalah tak taknis. Ja'at tak yang sukun itu adalah tak taknis. Ya, jadi bukan tak fa'il, bukan bomir. Ya, jadi tak taknis itu bukan bomir dan bukan fa'il. Ya, tapi dia sekedar menunjukkan untuk mu'annas. Al-mar'atani fa'ilun marfu'un. Al-mar'atani itu fa'il, dia marfu' wa alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi al-alifu tanda rafa'nya dengan alif niyabatan 'ani dhammati sebagai ganti dari dhammah li'annahu musannan karena dia itu musanna huma kilta taukidun ya, kilta dalam kalimat ini sebagai taukid ya, taukid dari almar asani jadi untuk menguatkan menegaskan tadi maknanya apa datang dua perempuan itu kedua-duanya. Jadi untuk lebih menegaskan, menguatkan makna kata sebelumnya. Taukid. Ya. Karena dia taukid apa? Marfu'on. Dia ikut marfu'. Ya. Jadi taukid itu mengikuti isim sebelumnya. Al-mar'atani tadi marfu', maka taukidnya juga marfu'. Ya. Bil alifi. Marfu'nya dengan alif. Niabatan bom mati sebagai ganti dari mati. Kenapa? li'annahu mulhaqan bil musanna karena dia itu mulhaq pada musanna filta itu mulhaq pada musanna wa yu'rabu i'rabahu sehingga dan dia di i'rab dengan i'rabnya musanna ya marfu'nya dengan alif wa huwa mudhafun dan filta itu mudhaf ya filta sebagai mudhaf mudhaf ilahnya apa huma Domirun muttasilun mabniyun fi mahali jarin mudhafun ilaihi. Jadi domir huma ini domir mutasil mabni tetap keadaannya ya, fi jarin pada tempat jar mudafun ilaihi sebagai mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi dari tilka tadi. Ini Arab pada tilka. Contoh yang lain. Halis sawabu. Apakah benar? Misalnya. Qama rajulani isnani. Dua orang laki-laki itu berdiri. Au. Qama rajulaini isnaini. secara arti maksudnya sama. Tapi ini lafadznya berbeda-beda. Mana yang benar? Ya, tadi yang pertama ya. Qama rajulani isnani. Yang kedua. Qama rajulaini isnaini. Au. Ataukah? Yang ketiga. <clears throat> Qama rajulani isnaini. Rajulani isnaini. Ya. Rajulani dengan alif, isnaini dengan ya. ya. Kalau yang pertama alif dengan alif, rajulani isnaini Yang kedua rajulaini isnaini ya dengan ya. Yang ketiga rajulani isnaini alif dengan ya. Yang keempat au qama rajulaini isnaini ya dengan alif. Arba'u suarin, empat bentuk. Mana yang benar? Dari empat bentuk ini, aswab yang benar, koma, rojulani, isnani. Yang pertama ya, alif dan alif. Ini yang benar. Untuk eroknya nanti dilanjutkan pada salat insyaallah. subhanallah a'lam. Subhanallah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alihi wa sahbihi ajma'in amma بعد tadi uh, terakhir atau soal terakhir halis suwabu qama rajula nisnani au qama rajulain ithnaini au qama rajula ithnaini au qama rajulaini ithnaini arba'a suwarin empat bentuk ini mana yang benar aswabu qama rajula nisnani yang benar kalimat yang pertama yaitu rajulani dengan alif, isnani juga dengan alif. A'rifha, i'rabkan kalimat itu. kama fi'lun maudin, fi'l madi, mabniyun 'alal fathi, mabni tetap keadaan huruf akhirnya 'alal fathi dengan fathah. Ya. rojulani Ya. Rajulani fa'ilun marfu'un. Ya. Fa'il marfu' wa 'alamatu raf'ihi al-alifu. Ya. Tanda rafaknya adalah alif niyabatan 'anil dhammati sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu musannan karena dia itu musanna. Isnani taukidun li rajulani. Isnani ini sebagai taukid pada rajulani. Wa taukidul marfu'i marfu'un. Dan taukidnya marfu' eh, taukid pada isim yang marfu' maka dia juga marfu' wa alamatu raf'ihi al alifu tanda rofaknya dengan alif niabatan 'ani Bommati sebagai ganti dari di anahu mulhaqun bil musanna karena dia isnani tersebut itu mulhak pada musanna. Ya. Limada lam yuj'al musannan haqiqiyan? Kenapa dia itu tidak dijadikan sebagai musanna hakiki? isnani. Kenapa dia dikatakan mulhak pada musanna kenapa tidak dikatakan tidak dijadikan musanna hakiki musanna yang sebenarnya li'annahu la mufrada lahu min lafzihi karena dia tidak ada mufrad padanya dalam lafadznya jadi isnani tidak ada bentuk mufrad pada lafadznya ya li'anna musanna labuda budda yakunu bi ziyadatin karena muftamu itu harus ada tambahannya. Ya, tidak bisa tidak keadaannya itu harus ada tambahannya. Ya. Akhnat an muta'afiqaini ini yang itu mencukupi dari dua hal yang diatafkan yang semisal. Lafzan wa maknan, baik secara lafad maupun secara makna. Sebagaimana sudah dibahas pada beberapa pembahasan sebelumnya tentang ismu sana jadi harus terpenuhi syarat-syarat ataupun ini yang disebutkan dalam kaidah ini. Ya, ada tambahannya artinya dari bentuk mufrad kemudian ditambahkan alif nun atau ya nun ya, ada tambahannya kemudian itu mencukupi dari mengucapkan dua kata dua isim yang diatofkan yang sama yang serupa baik itu lafaz maupun maknanya lafaznya sama ya, maknanya juga sama ini yang dimaksud dengan musanna. Kalau tidak terpenuhi syarat-syarat ini, ketentuan-ketentuan ini, faidah ini, maka tidak termasuk musanna hakiki. Tapi dianggap tadi hak ya, di musanna. Ya. Contoh berikutnya, a'rib i'rabkan akramtul muslimata. Aswabu yang benar apa? Al muslimati. Ya, Hmm. Aku memuliakan para eh, wanita Islam itu. Yang benar al-muslimati dengan kasrah. Akroma fi'lun maudin. Akroma fi'l maudi. Wa ta'u ta'ul fa'ili. Ta'nya adalah tak fa'il. Ini akram tu. Jadi taknya boma. Ini tak fa'il. Berbeda dengan yang tak sukun. Akromat. Itu taknya tak taknis. Jadi berbeda. Sama-sama tak tapi berbeda faedahnya. Hmm. Kalau yang berharokat itu tak fa'il. Tak itu bomir yang kedudukannya sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Ya. Hmm. Kemudian al-muslimati maf'ulun bihi. Al-muslimati ini maf'ul bihi. Mansubun dia mansub. Eh, wa alamatu nasbihi al-kasratu. Tanda nasabnya itu dengan kasrah. Ya. Al-muslimati jadi dia nasabnya dengan kasrah tersebut. Niyabatan anil fathati sebagai ganti dari fathah. Kenapa? Di Li'annahu jam'u mu'annasin salimun. Karena dia itu adalah jamak mu'annas salim. Jadi nasabnya jamak mu'annas salim dengan kasrah. Sehingga dibaca akramtul muslimati. Contoh yang lain, khalaqallahu samawati. Allah menciptakan langit-langit itu. Khalaqa fi'lan madin mabniyun al-fathhi fi'il madi mabni dengan fathah. Allahu lafzul ini fa'ilun marfu'un bi dhammati fa'il marfu' dengan dhammah. As-sam <clears throat> As-samawati maf'ulun itu maf'ul bi. Mansubun. Ya. bi itu mansub. Wa alamatu nasbihi al-kasratu. Ya, tanda nasabnya itu adalah kasrah ganti dari fathah ya li'annahu jam'u mu'annatsin salimun karena dia itu jama mu'annats salim berikutnya ra'aitu faka aku melihat mulutmu ya ra'aitu fi'lun madhin mabniyun 'ala sukuni ra'aitu ya, pada ra'ai ya fi'ilnya hanya pada ra'ai ya ini fi'il madhi membeli dengan sukun. Ya, yaknya kan disukun, ro'ai kan disukun. Jadi dia membeli dengan sukun. Ya. bita il fa'ili. Kenapa? Karena dia bersambung dengan tak fa'il. Jadi fi'il madhi yang bersambung dengan tak fa'il, maka dia membeli dengan sukun. Seperti akram tu tadi juga demikian ya. Akram itu fi'il madhi membeli dengan sukun karena bersama dengan tak fa'il. Wa ta'u fa'ilun adapun ta'nya ra'aitu ta'nya itu adalah fa'il. Dhamir ta' sebagai fa'il. <coughs> Kemudian fa'ka isim fa'ka maf'ulun bihi mansubun. Itu maf'ul bi mansub. Wa alamatu nasbihi al-alifu. Tanda nasabnya adalah alif. ini Niabatan ya, alil fathati sebagai ganti dari fathah li'annahu minal asma'il khamsati karena dia termasuk asma'ul khamsah isim-isim yang lima nasabnya dengan alif jika hmm. dibaca ra'aitu faka ra'aitu abaka ra'aitu akhaka hamaka atau hamaki seperti itu nasabnya dengan alif ini beberapa pertanyaan terkait dengan pembahasan sebelumnya. Kemudian di sini ada satu faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Faedatun, satu faedah. Ra'aitu rajulan. Ya, dalam kalimat ini rajulan maf'ulun bihi ya, mansubun bil fathati. Ya, itu maf'ul bi mansub dengan fathah. Ya, rajulan itu maf'ul bih mansub dengan fathah. Walau ja'altaha rijalan dan seandainya engkau menjadikannya rijalan berarti bentuk apa ini? Jamak ya. Hmm. Dari rojulan. Kalau rojulan tadi mufrad, kemudian jamaknya rijalan. Bagaimana? Tunsibu bil fathati aibon. Engkau menasabkannya dengan fathah. Engkau juga menasabkannya dengan fathah. Li'annaha jam'u tafsirin karena dia itu adalah jamak taksir ya jadi rijalan jamak dari rojulan itu jamaknya jamak taksir ya. ada jamak taksir maksudnya dengan fathah ada yang asli ya. Rasulun dia dijamakkan menjadi rijalun ya kemudian dalam kalimat tersebut karena sebagai maf'ul bih maka mansub ya maka tanda nasabnya dengan fathah menjadi ra'aitu rajulan kemudian ra'aitu rijalan Nah, kemudian dari jamak rijalun ini nanti ternyata itu bisa dijamakkan lagi. Jadi jamaknya jamak. Ada dalam bahasa Arab seperti itu, jamaknya jamak. Dari mufrad menjadi jamak. Kemudian bentuk jamak ini dijamakkan lagi. Nah, ketika rijal dijamakkan lagi, ini menjadi rijalatun. Yang akan dibahas berikutnya ini. Perhatikan ya. Walau ja'altaha rijalatin dan seandainya engkau menjadikannya menjadi rijalatin. Ya. itu rijalatin. Ya. Bagaimana? tunsibu bil kasrati engkau menasabkannya dengan kasrah ya, rijalatin sama tadi ra'aitu rijalatin kan mansub dia ya, maf'ul mansub kemudian nasabnya dengan apa dengan kasrah niabatan anil fathati sebagai ganti dari fathah kenapa Di annaha jam'u mu'annasin salimun karena dia itu adalah jamak mu'annas salim Ya. Rijalatun ini rijalatun jam'u rijalin adalah jamak dari rijal. Ya. Ini. Yujma'ul jam'u 'alal muannatsi. Jadi jamak itu dijamakan menjadi muannas. Jamak bentuk jamak kemudian dijamakkan maka yang jamak yang jamaknya jamak tadi itu muannas. Ini Fatakulu fi rijalin rijalatun. Maka engkau katakan dalam rijal, rijalun tadi, bentuk jamak rijalun, dijamakan menjadi rijalatun. Ini jamak mu'annas salim. Jadi mufradnya mudakar, kemudian jamak taksir, kemudian dijamakkan lagi menjadi jamak mu'annas salim. Jamaknya jamak. Ada dalam bahasa Arab seperti ini. Karena ya. Ini. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala berkata dalam surah Al-Mursalat ayat ke-33 ka'annahu jimalatun sufur ya. seolah-olah dia itu jimalatun sufur jimalat ini jamak dari jimal onta jantan jamak dari jama, jamalun onta jantan hmm. jamannya jimalun kemudian jamannya lagi jimalat بما لا تنصفر Super kuning ya hmm. yaitu seperti onta-onta jantan yang kuning nanti dibuka di ayatnya di Al-Mursalat ayat ke-33 ya. ala kiraatin dalam sebuah kiraah sebuah bacaan seperti itu Ya karena tadi jamaknya jamak itu termasuk bentuk jamak muannas salim maka ketika nasab tanda nasabnya dengan kasrah itu rijalatin ya, seperti itu Ra'aitu jimalatin pun untuk menerjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa dicari ya, yang pas bagaimana jamak min jamak. Lihada yaqulu az oleh karena itu terkait dengan tadi jamaknya jamak itu dianggap muannas. az zamakhshari berkata dalam syairnya, bait syairnya, "Inna Inna qawmi tajma'u wabiqatli tuhadithu sungguh kaumku berkumpul dan membicarakan membicarakan tentang pembunuhanku untuk membunuhku wabiqatli tuhadithu mereka membicarakan tentang pembunuhanku membunuh aku la ubali bi jam'ihim kullu jam'in mu'annasu aku tidak peduli la ubali aku tidak peduli bijam'ihim dengan berkumpulnya mereka dengan jamaknya mereka kullu jam'in mu'annasu ya, setiap jamak itu mu'annas ya. ya, itu alam satu kiasan ya dalam syair seperti ini biasa yang jelas tadi eh, jamaknya jamak itu hukumnya mu'annas atau lafadznya jamak muannas salim. Berikutnya ada satu pertanyaan lagi atau satu latihan lagi. Iza akram tu taliba tu talib. Jika kita katakan tu talib, aku memuliakan siswa itu, pelajar itu. Di sini belum diberi harokat ya. tu talib. Harik at-talib Berikan harokat pada atolib atolibu Au. atolibah Au. atolibu Apakah itu atolibu dengan boma, Ataukah atoliba dengan fathah? Ataukah atolibi dengan kasrah? Jawabannya atoliba dengan fathah. Limada? Kenapa? Li an-nahu maf'ulun bihi. Karena dia itu maf'ul bihi. Wahuwa ismun mufradun Wahwa ismun mufradun dan dia adalah ism yang mufrad. Wal ismun mufradu yunsabu bil fathati. Ism mufrad itu dinasabkan dengan fathah. Sehingga kalimatnya akramtu atau liba. Ini. Ini beberapa asilah dan juga tadi ada satu faedah. Ada yang ditanyakan dari beberapa pembahasan tadi? Sama mu'anas salim ya? Bisa latih. Iya, sama mu'anas. Bukan Bukan. Tetap, tetap Tetap, maknanya tetap mudakar, hanya lafadznya dia jamak mu'anas salim. Bukan kemudian dia para wanita, bukan. Tetap ini laki-laki. Secara makna ya, itu tetap laki-laki. Iya, iya, lafadznya. Hmm. Jadi lafad Jadi bedakan antara lafad dan makna. Yang dihukumi jamak mu'anas salim dari sisi lafadznya lafaz dengan jama mu'annas salim. Tetapi secara makna tetap makna tiga, iya. makna mudakar. Jadi bukan rijalat kemudian dia hanya laki perempuan, para perempuan bukan. Tetap rijalat, tetap itu laki-laki. Jadi banyak laki-laki dijamakkan, lebih banyak lagi, nah, gitu. Ya. Apa? Kumpulan banyak laki-laki. Mungkin kira-kira itu ya banyak kumpulan laki-laki. Jadi ada laki-laki berkumpul, ada kumpulan laki-laki lagi, ada kumpulan laki-laki lagi. Nah, mungkin semacam itu. Jadi banyak kumpulan, kumpulannya ada banyak. Laki-laki semua, ada kumpulan ada laki-laki semua. Mungkin ya, itu gambaran makna seperti itu. Artinya itu tetap untuk memudahkan secara makna, akan tetapi lampaknya dia muannas. Jadi kadang-kadang kita di dalam bahasa Arab lafaz dan makna itu beda. Kadang-kadang sama, lafaz mudakar makna mudakar atau lafaz muannas makna muannas, tapi kadang-kadang juga berbeda lafaz mudakar atau lafaz muannas makna mudakar atau mungkin juga sebaliknya bisa. Seperti jamak ghairu akil kan demikian. Jamak ghairu akil. Ya. Kalau mufradnya kan kitabun itu mudakar jamangnya kutubun, hukumnya apa itu mu'anat mufrad secara lafaz ini. ini atau oh, kalau ini mungkin tidak berjenis ya tadi onta ini kontak jantan jamaknya jimalun ini jamak akil atau baru akil baru akil berarti mu'anat mufrad dari sisi apa apakah kemudian ini unta betina tidak kan? ini tetap unta jantan jimal onta jantan banyak onta jantan ontanya tetap jantan tetap laki-laki maknanya laki-laki mudzakkar tapi lafadznya ini lemu anak kenapa karena lafadznya itu jamak lebih luas yang semacam ini ketika memang itu beda ya ya sudah beda kan secara lafaz demikian secara makna demikian tadi ya kadang-kadang lafaz dan makna itu sama tapi kadang-kadang juga berbeda. Bisa berbeda. Ada lagi yang ditanya kan? yang tol itu jamaknya at abadi Hmm. Kan kalau mana kan? Tolibat. Jadi tolibun jamaknya at-tolibat. tolabatun ya at batu atau kalau tanpa alif lam tolabatun ya. kalau muannas batun. ya. samanya tolibatun tidak tidak ini mudakar ini juga mudakar maknanya mudakar sama taksir mudakar dan maknanya juga mudakar tonabah itu mutakar. Kalau buktinya apa kalau diganti dengan bomir ya nanti hum menunjukkan dia mutakar. Lafaz dan makna mutakar. Jadi tak tak ini ya, tidak mesti untuk mu'annas. Kebanyakan memang untuk mu'annas. Secara umum memang untuk mu'annas. Tapi tidak mesti. Ada sebagian itu untuk mudakar. Baik mufrad maupun jamak dan jamak ini. Kalau yang mufrad seperti nama orang ya Hamzatu, ya, Muawiyatu, Tolhatu, Hamzah, Muawiyah, Tolhah. Itu nama-nama laki-laki yang diakhiri dengan tak tanis. Kalau mana sendiri sama mana salah yang membuat ini, iya. ini sama mana salah. Bukan taksi. bukan. Karena kan bentuknya sama dan ada tambahan alif tak ini sama muannas salim tapi itu jarak atasnya dari yang khilaf juga nah, jadi sebagian isem dalam bahasa Arab itu mempunyai jamak lebih dari satu Tolibun, tolabatun, tulabun Kedua-duanya jamak dari Tolibun Bahkan ada yang tiga ini dua ya. Ada yang tiga. Dan semuanya digunakan. Ya, karena ada tiga berarti menunjukkan semuanya digunakan. Semuanya ada contohnya, ada dalilnya dari ayat-ayat Al-Quran. Kafir. Sama mudahnya. Surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Sama mudakar salim. Bentuk jamak yang lainnya ulaika humul kafaratul fajarah ayat nah, terakhir di surah Abasa kafarah tolabatun kafaratun jamak dari kafir kafaratun di surah Abasa ayat nah, terakhir satu lagi di surah al insyiqaq atau al insyitor ya kufar iya. kufarun semuanya sama dari kafir kan semuanya ada dalilnya mubakat ya, semua bahkan yang sepertinya ada dalilnya dari Al-Quran jelas di bis semua ada hmm. ini di, di soal alim fitar atau alim syukur coba nanti ada semua tiga ini dua ada yang sampai empat tapi contohnya lupa. Tapi jarang, sedikit. Dua, tiga tuh lumayan agak banyak. Ada lagi? itu bisa lagi. Seandainya bisa, nah, maka nanti disebutnya di jamak mu'anak kali. Nah, jamaknya jamak itu nanti juga sesuai dengan apa orang Arab apakah dia menggunakan jamaknya jamak dari lapak tersebut apakah ada contohnya ya Allah alam mungkin tidak semua bisa dijamakkan jamak ya Allah alam tapi kalau memang ada contohnya ya berarti bisa kalau pun tidak Allah alam belum seandainya ada ya nanti tetap tadi bentuk jamak muannas salim ya tulabatun Mungkin seperti itu. Ada lagi? Ya, jam-ul-jam jam'i, jam jamak. sana mending lain waktu misalnya. ada lagi ditanyakan dari Kita tambah sedikit pada pembahasan berikutnya. Kemarin sudah dibahas ya tanda-tanda nasab yang asli fathah dan penggantinya atau bahnya alif dan kasrah kemudian ya sekarang yang berikutnya yang kelima. Tanda nasab yang kelima. Niyabatu hadfin nuni alal fathati. Mengganti hadfin nun dari fathah. Ya, tanda yang kelima untuk nasab. Qala musannif wa amma hadfun nuni wa amma hadfun nuni fayakunu alamatan bin nasbi fil af'alil khamsati allati raf'uha bi sabatin nuni Adapun hatfun nun, membuang nun, ia menjadi tanda untuk nasab pada af'alul khamsah, pada fi'il-fi'il yang lima. Yang rofaknya itu dengan subuh nun atau sabatun nun. Yang rofaknya itu dengan adanya nun. jadi pada pembahasan tanda rofak kemarin sudah dibahas, tanda rofak pengganti adalah nun atau adanya nun. Yang itu ada pada af'alul khamsah ini. Jadi rofaknya dengan sabat nun, maka nanti nafoknya dengan hatfun nun dengan membuang nun tersebut. Jadi tanda dengan membuang huruf nun. Kalau syarih berkata Asyarih Ibnu Taimiyah rahimahullah Al-af'alul satu fi'il yang lima hia yakni yaf aluna, wa aluna, wa alani, wa alani, wa alina. Ada lima fi'il kan? ini af'alul khamsah sabaqalana annaha turfa'u bi subutin nuni ya, telah lewat bagi kita bahwasanya af'alul khamsah tersebut dirofakkan dengan subutun nun dengan adanya nun dengan tetapnya nun ya, bisa diperhatikan ya huruf akhir nun yaf'aluna taf'aluna yaf'alani taf'alani taf'alina nun itu sebagai tanda rofaknya Watun sabu bihatfin nuni dan dia dinasabkan dengan hat nun dengan membuang nun tersebut. Misalhu contoh. Takulu engkau katakan lan ala, ya, lan yaf'ala asalnya yaf'alani ketika ada lan menjadi lan ala nunnya hilang nunnya dibuang ini eropnya lan ha, eh, lan Hada harfu nafyin. Lan ini, lan ini adalah huruf nafi. Ya. Wa nasbin dan huruf nasab. Artinya apa? Huruf nasab dia menjadikan nasab. Ya, asalnya rofa, yaf'alani ketika dimasuki lan menjadi nasab lan yaf'ala. Ini. Kalau huruf nafi tadi menunjukkan nafi, ya, tidak. Ya. Lan ala tidak akan berbuat, menafikan wasiqbalin dan istiqbal wa harf istiqbalin huruf istiqbal yakni dia menunjukkan untuk waktu akan datang masa akan datang jadi nafi nasab dan istiqbal istiqbal itu akan datang jadi nafinya untuk akan datang tidak akan berbuat lan yaf'ala ini walan taf'ala walan yaf'alu walan alu walan taf'ali ya. fatahdzifun nuna maka engkau hilangkan engkau buang nunnya dari af'alul khamsah tadi ketika rofa dengan nun ya yaf'aluna dimasuki lan menjadi lan yaf'alu aluna menjadi lan taf'alu alani menjadi lan yaf'ala alani menjadi lan ala ya alina menjadi lan taf'ali nunnya dibuang dihilangkan. Itu sebagai tanda nasabnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala di surah Al-Baqarah ayat yang ke-24, "Walan taf'alu" Contoh dari ayat ya, "Walan taf'alu" nunnya hilang. Asalnya taf'aluna. Hmm. Wa qala ta'ala di surah Al-Baqarah ayat yang ke lima "Walan yatamannauhu" hmm walan nauhu itu juga punya hilang mereka tidak akan mengangankannya berangan-angan padanya jadi asalnya ada nun di situ yataman nauna yataman nau nahu haknya kan bomir ya yataman nau nahu kemudian dimaksud ya, ya. Dimasuki lam, didahului lam, menafkahkan Apa tanda nasabnya? Menghilangkan lumnya tersebut. Sehingga menjadi walan yataman nauhu. Hmm. Hudifatin nunu. Oh, afwan. Penjelasannya ya. Qauluhu walan taf'alu. Okay. Ucapan Allah Ta'ala tadi, walan taf'alu, hudifatin nunu. Nunnya itu dihilangkan. Wa asluha taf'aluna asalnya adalah taf'aluna. Wa qauluhu walam yatamannauhu khadifatin nunu. Eh, ini nunnya dihilangkan wa asluha yatamannaunahu. Asalnya adalah yatamannaunahu. Eh, jadi ada nun ketika rofa kemudian menjadi nasab maka nunnya dihilangkan. Walihada lamma ja'at mantiyatan. Eh, oleh karena ini ketika fiil itu datang dalam keadaan manfi bila dengan la jadi fiil fiil ini tadi dia dinafikan tapi dengan la kalau yang dua ayat ini tadi kan dinafikan nafinya dengan lan tadi kan disebut huruf nafi ya berarti fiil itu tadi dinafikan dengan lan maka itu menasabkan tanda dasarnya apa dengan menghilangkan min nah, tetapi kalau fiil fiil itu tadi dinafikan dengan la Ya, bagaimana? Allah Allah Taala berkata Allah Taala di surah Al Jumuah ayat yang ketujuh, wala yatamannaunahu abada. Ketika dinafikan dengan la, nunnya ada, tidak hilang. Kenapa? Karena la tidak menafsirkan sehingga nunnya itu tetap ada. Ya Nunnya ada. Tidak hilang. Hmm. Karena yang menafikan la. Yang hilang ketika yang menafikan adalah lan. Berbeda. Ya. Fi surat al-Baqarah dalam surah al-Baqarah tadi walan nauhu nunnya hilang. Wa fi surat al-Jumu'ah dalam surah Jumat wala naunahu nunnya ada. Ya. Kenapa? Lianna la karena la ini la tansibu dia tidak menasabkan, tidak membuat nasab, sehingga ya nunnya tetap ada, dia tetap rofa, tetap marfo. Ini marfo. Karena la ini tidak menasabkan, tidak mengubah menjadi nasab. Sehingga nunnya tetap ada, tetap marfo. Dengan tanda nun itu tadi. Walan adapun lan tangsibu dia menasabkan sehingga fi'ilnya mansub ya. Tanda nasabnya dengan apa? Dengan membuang nun tadi. Itu perbedaannya. Harfu nafi adalah kemudian lam. Berbeda amalannya. Yang satu menafkahkan yang satu tidak. Kemudian tadi nasabnya dengan membuang untuk alul khamsah ini. Satu contoh lagi ya yu'jibuni antab hamu, ya. menakjubkanku kalian memahami kalian faham au yu'jibuni antab hamuna, ataukah kalimat yang kedua ini yu'jibuni antab hamuna? mana yang benar antab hamu? ataukah antab hamuna as-sahihu yang benar an jadi yani yang nunnya dihilangkan ya. Karena an itu menasabkan ya. Sehingga tadi tanda nasab dengan menghilangkan nun. Kalau kulta seadanya kau mengatakan yujibuni antafhamuna lakana khotoun ya, maka lakana khotoan maka ini adalah salah. Ya, Li'annal af'al al-khamsata tunsabu hadfin nuni karena fiil-fiil yang lima itu dinasabkan dengan hadfun nun dengan membuang nun. Ya, sehingga yang benar antafhamu. Ya. Tukhatibul mar'ata, engkau berbicara pada seorang perempuan. Takulaha engkau berkata padanya. yuk Yu'jibuni an tata'addabina. Eh, menakjubkanku. Aku kagum bahasanya engkau itu terdidik, tata'addabina. Engkau terdidik, ya. An tata'addabina. An itu menasabkan. Kemudian si ilmu fi'il tata tata'addabina. Tetap dengan adanya nun Bagaimana ini? Khotoun, salah, keliru. Wa madza naqulu dan bagaimana apa kita katakan? Yujibuni an tata'addabi. <coughs> an tata'addabi. Hmm. Bil ya'i dengan ya. Maksudnya nunnya dihilangkan, kemudian huruf akhirnya itu dengan ya. An tata'addabi wala taqulu dan jangan kau kata dan tidak kau katakan tata adabina di anna al-af'al al-khamsata tunfabu Karena af'al al-khamsah itu dinafaskan dengan hatfun nun dengan dengan membuang huruf nun tersebut. Ya, jadi af'al khamsah dinasab itu dengan menghilangkan nun, dengan membuang nun. Jadi tanda suatu tanda dengan cara menghilangkan. Ada yang ditanyakan sebelum ya, tentang ini? Masih ada beberapa pembahasan kelanjutan dari ini, tapi mungkin karena waktu, insya nanti dilanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Jika ada beberapa asilah nanti ya. Wabah alam, malam ini mungkin sampai di sini dulu. Assalamualaikum. Subhanallah, Alhamdulillah.